وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه وبعد Ibar Allah al muslimat wal ummahat arsyadani wa iyyakun Allah. Pujian dan syukur kita untuk Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita tambahkan rasa kekaguman, ketakjuban kita kepada nikmatnya yang tak terhingga. Semoga dengan syukur itu Allah menambahkan lagi nikmat-nikmat yang lain untuk kita. La in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kamu pandai bersyukur, benar-benar pasti aku akan menambahkan untuk kamu. Kemudian kita juga menghantarkan salam serta salawat kita semua untuk kekasih Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang kami muliakan, mari kita lanjutkan kajian kita 300 dosa yang sering diremehkan oleh kaum wanita. Yang ketujuh, yang ketujuh banyak tertawa menimbulkan petak-petaka. Ketawa yang seperti ini. Ketawa yang seperti ini bukan ketawanya orang yang beriman. Bukan. Rasul itu tertawa loh, Bu. Tetapi beliau jarang tertawanya mengeluarkan suara yang mengakah-ngakah begitu, Ya. Ketawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar suaranya kecil, tapi bibirnya sampai gigi geraham dua-duanya itu nampak. Itu kan ketawa Nabi. <laughs> begitu ada. Tapi yang yang kayak <laughs> itu sudah jin itu, Bu. Coba lihat seluruh hantu kayak gitu nggak ketawanya? Ya dalam film-film bodoh lah. Pasti ibu-ibu yang kami muliakan, kita tertawa macam itu tidak dibenarkan. Nah, tidak dibenarkan. Oleh sebab itu ibu tahu kenapa penyebab diharamkan kita mendengarkan acara-acara lawak. Ibu tahu kenapa? Banyak faktor bu. Yang pertama pelawak itu membuat-buat cerita agar orang ketawa nggak? Ini haram nggak? Eh, eh lupa bu kajinya nggak kan? Di dalam 70 dosa-dosa besar disebutkan salah satu dosa besar adalah mengarang-arang cerita di satu majelis untuk membuat orang-orang yang ada pada tertawa. Dan itu adalah perbuatan kalau kata Rasulullah sempat dia diupah untuk itu. Nah siapa kalau bukan pelawak kalau ya? Siapa lagi kalau bukan pelawak yang dia digaji diupah untuk itu maka penghasilannya haram kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau itu haram nontonnya haram nggak iya begitu loh bu itu satu yang kedua namanya juga pelawak yang dipancingnya dari kita apa ketawa ketawa yang membuat kita terpingkal-pingkal sementara itu sendiri pun sudah ibu dengar ini La tukthirud dahka. Lihat hadisnya di kitab, lihat hadisnya. La tukthirud dahka. Jangan kamu memperbanyak ter tawa fa inna kasratad dhahki tumitul qalba sesungguhnya banyak ketawa itu mematikan hati mematikan hati tertawa boleh tetapi yang dilarang adalah tertawa yang ngakah-ngakah ya ini yang mematikan hati tayib ada pertanyaan yang kedelapan yang kedelapan jika hari raya bertepatan dengan hari Jumat, ada keyakinan bahwa itu adalah pertanda sial. lah kajinya gua. Justru kalau hari raya jumpanya dengan hari Jumat, apa bahasanya dalam hadis? Ketemu dua hari raya, gabung jadi double. Lihat ini hadisnya. Ya ayuhan nas, wahai, sesuai sekalian manusia, kata Rasulullah SAW, "Inna hada yom. Sesungguhnya ini adalah satu hari qad jatama'a lakum fihi 'idan telah berkumpul untuk kalian untuk satu hari ini dua hari raya. Ya. Kemarin kami sudah sampaikan Jumat adalah hari raya umat Islam setiap minggu. Ya. Kemudian ketemu dengan hari raya besar kita, Idul Fitri kah atau Idul Adha. Justru harusnya double bahagia kita, bukan malah pesimis nganggap ini adalah hari sial. Semua keyakinan yang bertolak belakang dengan keyakinan diajarkan Rasulullah dalam Islam, maka keyakinan itu batil. Nah. Nah. Sosek, tapi walau ini nak gini dah. Nah, Alhamdulillah. Artinya kalau sempat kita mempunyai kepercayaan seperti itu, yuk sosek Wak. Sesat. Tayyib ibu-ibu yang kami muliakan. Nah, kalau orang yang sedang haji, Idul Adha, haji, maka saat itu hajinya menjadi haji akbar namanya. Malah di, paling dinanti-nantikan orang. Sembilan. Tidak ada pertanyaan, kita masuk pada yang sembilan. Suara burung dan denyut anggota badan adalah pertanda sial. Kok berada nyi, oh, eh, umpunya si koka kah? Eh, menggari-gari kok. Ya, atau si koka menggari-gari. Aku tanda sial. Atau mendangi yang telingo. Sudahlah pertanda sial. Atau menggarik-garik sikoh. Atau muncang bibir kena garik Udah dianggap itu pertanda sial. Khalas wallahi. Hadha khata. Wa hadha dal. Ini jelas salah. Ini adalah jelas sesat. Tidak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Dengan pertanda-pertanda sial itu nggak ada dalam Islam. Salah satu syarat seseorang boleh masuk surga tanpa hisap adalah dia tidak percaya yang namanya tanda-tanda sial. Dia nggak percaya. Nggak percaya. Semua yang sifatnya tanda-tanda sial. Bahkan tidak ada hari sial. Angka sial itu tidak ada. Angka sial, hari sial, anak pembawa sial, gara-gara balaki jumpa jago sial di den. Gara-gara bini jumpa jago sial di den. Gara-gara rumah den madok kada anu tu sial di den. Salah. Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Sahabat datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, ya Rasul, doakan saya. Saya mau safar hari ini." Mau kemana? Ke luar negeri saya mau dagang ya Rasul. Maka Rasul mendoakannya. Pagi ya. Siangnya masih nampak, zuhurnya masih sholat. Rasul bertanya, loh bukannya tadi udah mau berangkat? Udah pamitan, udah saya doain. Iya Rasulullah, masalahnya ketika saya udah mau naik kendaraan, barang-barang udah di atas kendaraan semua nih. Ya, Pas dia keluar rumah, mau naik kendaraan, melintas seekor binatang hitam. Dalam hadis itu tidak disebutkan binatangnya jenis apa. Ah, kah, kucingkah, tikuskah, ularkah? Ha, yang pasti bukan orang hitam ya. Jadi, ya Rasulullah, saya nggak jadi, tunda dulu. Loh, kenapa kata Nabi? Itu menurut yang sudah diyakini dari turun temurun adalah pertanda sial kalau diteruskan hari itu berjalan. Apa kata Rasulullah? Syirik kamu. Sempat kamu meyakini itu syirik tobat. Caranya ya Rasulullah, segera kamu safar sekarang. Titipkan diri kamu kepada Allah. Itu cara tobatnya, safar sekarang. Titipkan diri kamu kepada Allah. Tidak ada tanda satu satu pun dari apa-apa yang terjadi sebagai pertanda untuk masa yang akan datang itu nggak ada. pertanda sial maksudnya. Ya. Hari kalau tanda kau hujan itulah pasti itu. Ya. gandui lah lebih 9 bulan tanda kamalayan itu pasti itu. nah, <laughs> ya, cuma cuma umpamanya ngelihat bintang anu itu, itu pertanda akan terjadi anu itu adalah sial. Baik. Ada pertanyaan? Nah. Nah, itu ada hadisnya. Kalau ada hadisnya, kenapa dihindari? Upayakan pada hari Jumat adalah hari di mana kita bisa melaksanakan ibadah maksimal. Hari Jumat kan hari keutamaan, ya. Hari di mana kita hendaknya coba coba bayangkan uh, ibu Mbak Wagini, ya. Coba Mbak bayangkan, uh, eh, yo ya, yo ya Mbak lah, nggak pakai ibu lah. Bu, coba bayangkan hadis Nabi berikut ini. Siapa yang nggak ngiler dengan hadis ini? Cuman sayang ibu-ibu nggak dapat jatah. Kecuali kalau ibu mau. Susah bu. Fasilitasnya di, di Sumatera Barat ini minim, langka. Apa kata Rasulullah SAW? Manirta salayyomal jum'ah. Manirtasala yawmal jum'ati waktasal Eh, man, man ghassala yawmal jum'ati waktasal. Coba apa artinya? Manir, man, man ghassala yawmal jum'ah Siapa yang mandi normal, bersabun, bersampo, bersih-bersih lah. Yaumal Jum'ah, pada hari Jum'at. salah. Dan lalu dia mandi seperti mandi junub. Ini salah satu, ada ulama-ulama fikih mengatakan salah satu sebab kenapa disunahkan kita pada hari Jumat itu diusunahkan kalau bisa berjima. Ya dengan suami tentunya, dengan istri. Supaya kita bisa mandi junub juga pada hari Jumat. Nah kalau enggak, umpamanya kita sendiri Eh, nggak ada pasangan segala macamnya, ya kelas mandinya seperti mandi, berarti mandinya dua kali. Mandi biasa satu, udah selesai, udah selesai semuanya, baru upayakan mandinya seperti mandi junub. Masih ingat cara mandi junub? Nah ya, yang udah lama ngaji paham nih. Sahih Bukhari dulu kita uraikan bagaimana cara mandi junub. Beda loh, mandi junub itu super irit. Dengan ember kecil itu cukup. Meratakan air ke sebelah kanan tubuh kita lalu menggosok-gosokkannya dan itu dilakukan di sela-sela kita berwuduk normal. Artinya mandi itu terbungkusi oleh wudhu ya. Baik. Um, setelah itu wa bakkara wabtakara dan dia lebih pagi atau lebih awal pergi ke masjid. Wabatakara. Dia niatkan betul itu. Memang dia tidak ingin istilahnya termasuk orang yang ke uh, orang yang telat. Wa masya walam yarkab. Dia berjalan kaki, lam yarkab. Dia tidak menggunakan kendaraan. Tidak naik mobil, tidak naik motor. Wadana minal imam walam yalhu. Dia ambil posisi tempat duduk paling dekat dengan imam. Walam yalhu. Dan dia tidak mau melakukan perbuatan lagha. Apa itu perbuatan lagha di dalam masjid? SMS, buka WhatsApp, nah, fb cerita-cerita ngobrol, Ah, atau um, menggambar, melukis segala macamnya di masjid. Ketika khatib naik, dia dengarkan. Lam yalhu dan dia tidak mau berbincang dengan siapapun sebagaimana dia juga tidak tidur. Terus kanat lahu likulli khatwatin minha ka ajri sanatin siyamiha wa qiyamiha. Allahu akbar. Makanya hari Jumat itu kalau orang nggak safar lebih bagus karena dia akan bisa mendapatkan peluang yang ini. Ngapain? Dia satu langkahnya kalau yang kayak tadi dia lakukan yang satu langkahnya ke masjid setiap satu langkahnya pahala satu tahun sholat malam tahajud dan puasa satu tahun kemana ibu mau dapatkan pahala macam tuh kalau safar bisa nggak nggak rugi makanya safar jangan hari Jumat gitu alasannya bukan berarti hari Jumat itu pembawa sial loh mbak nggak itulah Ibu hasung suaminya, ibu fasilitasi suaminya, ibu menyiapkan segala kelengkapan suaminya eh, agar suaminya berangkat awal-awal. Kalau ibu yang motivasi, ibu ingatkan empat hal yang dilakukan wanita jika ia melakukannya semua yang diamalkan suaminya di luar sana untuknya semua tanpa mengurangi pahala suami. Apa yang empat hal itu? Ibu masih ingat kajian kita? Mentaati suaminya dengan sepenuh-penuh ketaatan. Yang kedua, mencari ridho suaminya dan melakukan apapun yang senangi oleh suaminya walaupun suaminya nggak nyuruh tapi suami dia tahu suaminya ingin dia melakukan itu atau suaminya suka kalau dia melakukan ini maka dia lakukan demi menyenangkan hati suami yang ketiga menjaga menjaga harta dan anak suaminya sebaik-baiknya ya Walaupun suaminya pergi kemana-mana, dia amanah menjaga harta suaminya, dia amanah menjaga anak suaminya, walaupun anak tiri umpamanya. Kemudian yang keempat, menjaga kehormatannya. Empat ini saja yang dilakukan, semua pahala yang dibuat oleh lelaki atau suaminya di luar sana, sepenuhnya dapat dia 100%. Allah, Allah. Bahagialah ibu-ibu kalau punya suami yang soleh ya. Di mana suami itu akan menjadikan asbab mengalirnya pahala ke tanpa ibu tanpa batas selama suaminya adalah orang-orang yang melakukan ketaatan dan kesolehan. Ini... الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم نزلا من غفور